menyebut nama-nama Allah yang indah, yang bagus dengan dalil-dalilnya. Itu berdasarkan dalil. Jadi beliau akan menyebutkan nama-nama Allah ini dengan dalilnya sehingga tidak ada nanti protesan atau kritikan dari orang-orang. Karena selama ini yang tersebar di kalangan masyarakat nama Allah itu hanya 99 nama. Maka beliau di sini akan menjelaskan disertai dengan dalil sehingga dengan dalil itu membuat orang tidak sampai berbicara tanpa didasari ilmu. Beliau katakan anak Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah. Semoga Allah meridainya Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan lillahi tis'atun wa tis'un asman man hafizaha dakhala al jannah. Wa inna Allah witrun yuhibbul witr bagi Allah itu 99 nama. Dalam satu riwayat disebutkan kecuali atau kurang satu jadi 100. Man hafizah barang siapa menghafalnya nama 99 nama ini dakhala jannah maka dia akan masuk jannah. Wa inna Allah witrun dan sungguhnya Allah itu witir itu satu. Jangan sampai dikatakan ganjil. Nanti orang memahaminya. Ganjil itu banyak. Bilangan ganjil ada satu, tiga, lima, ya, tujuh, sembilan. Eh, ini masuk di sini. Witr itu satu, yaitu Allah. Al-Ahad, Allah Maha Satu. Yuhibbul witr. Dan dia mencintai al-witr. Yang berkaitan dengan al witer Nanti akan dijelaskan pula pada pembahasan yang selanjutnya nanti akan ada penyebutan tentang al-witir ini. Dan bila sebutkan hadis ini akhrajahul Bukhari diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslim dan Muslim wallahzulah dan lafaz untuknya. Adapun penyebutan yuhibbul witir mencintai witir dan witir sebagaimana yang telah kita sebutkan dia kalau diikutkan dengan bilangan dia ganjil, bilangan ganjil. Kalau salat berarti salat yang masuk di dalamnya witir, salat witir. Salat witir dilaksanakan, boleh dilaksanakan satu rakaat, boleh tiga rakaat, dan datang pula riwayat-riwayat menyebutkan witir sampai lima rakaat atau tujuh rakaat. Pokoknya ganjil yang berkaitan dengan ganjil. Juga tentang memandikan jenazah, kita sebutkan sekali, tiga kali, lima kali, tujuh kali. Kalau lebih lagi bisa sembilan kali. Jadi yang witir-witir, yang ganjil-ganjil. Kemudian bila sebutkan nama-nama tersebut diantaranya. Yang pertama Allah. Ini didahulukan Allah karena dia nama Al-A'zam. Ismuhul A'zam, namanya yang paling agung adalah Allah. Kemudian Al-Ilah, al hayu Al-Qayyum, dan beliau sebutkan dalil semua ini, qala Allah taala Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Dari ayat ini Allah Allah la ilaha Allah adalah tidak ada sesembahan yang benar illahu melainkan dia yaitu Allah. Jadi menyebutkan ilah di sini juga ilah nama yang kedua dari Allah tadi, kemudian al-hayyu al-qayyum. Jadi ter, terdapat dalam ayat ini empat nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua Ar-Rabbu, Ar-Rahmanu, Ar-Rahim. Jadi beliau menggandeng-gandengkan seperti ini supaya menyebutkan dalilnya dengan sekali menyebutkan mencakup semuanya. Qala ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin. Jadi sini ada dua nama. Yang pertama Allah, kemudian Rabb. Rob. Setelahnya itu Ar-Rahmanir Rahim. Dua nama lagi Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi dari dari ayat ini mengandung empat nama Arab. Jadi Rab kalau dia menyebutkan tanpa menggunakan alif al lam, Rabbi ini umum bisa bermakna kepemilikan atau bisa bermakna tuan atau majikan yang dia memiliki pembantu misalnya dikatakan Arab atau menyebutkan sesuatu misalnya harta misalnya HP ini dikatakan Arab fulan ya seperti itu kalau secara bahasanya akan tapi kalau dia diidopahkan disandarkan kepada sesuatu yang menunjukkan keberadaan Allah maka dia difahami Rob itu adalah Allah seperti Rabbul Bait maksudnya apa Ka'bah ya Ka'bah atau disebutkan Rabbul Alamin berarti yang dimanakan apa? Allah. Rabbul Bait yaitu Rabb Ka'bah. Yang dimaksud adalah Allah. Allah adalah Rabbnya Ka'bah. Rabbul Alamin berarti Allah adalah Rabb alam semesta. Jadi ini dikhususkan untuk Allah. Menyebutkan dengan ini, ini sudah diketahui bahwasanya ini hanyalah Allah. Rabbul Alamin ini hanyalah Allah. Atau menyebutkan Rabb saja dengan tambahan alif dan lam dikatakan Arab berarti itu sudah sudah Allah Subhanahu wa taala tidak pada selainnya Ar-Rahman juga nama dan sifat Allah Ar-Rahim juga nama dan sifat Allah Ar-Rahman itu nama dan sifat Allah yang tidak dimutlakan kepada selainnya hanya untuk Allah saja Ar-Rahim bisa juga dengan untuk pensifatannya bisa juga orang lain memiliki sifat rahmah yang memiliki sifat yang penyayang Kemudian beliau sebutkan wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu dan dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridainya qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa amar ruku'u fa'azzimu fihi ar-rabb azza wa jalla akhrajahu Muslim dan adapun ruku maka agungkanlah padanya ar-rabb azza wa jalla jadi tadi disebutkan dalam ayat rabbil alamin rabb diidofahkan disandarkan kepada ala alamin yang dimaksud adalah Allah. Dan pada hadis ini sebutkan ar yaitu sudah ma'rifah, sudah dikenal dia adalah Allah. Ada alif alamnya. Rabbil alamin juga sudah ma'rifah karena disandarkan kepada ala alamin Yang dimaksud di sini Rabbil alamin adalah Allah. ar rab juga yang dimaksud adalah Allah. Jadi Allah memiliki nama yaitu ar rab nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang selanjutnya yang ke-8, ke-9 sampai seterusnya yang kedelapan Al-Malik. Al-Malik. Jadi tadi kita belum menyebutkan makna-maknanya. Ya, Al-Qayyum itu apa? Al-Hayyu itu apa? Jadi untuk yang pertama Allah Al-Ilah yaitu sembahan. Sesembahan yang satu yang diibadahi yaitu Allah Al-Hayyu yang dia maha hidup. Maha hidup Al-Qayyum yang selalu tegak yang selalu tegak terhadap segala urusan Allah yang mengurusinya, yang mengaturnya. Kemudian Ar-Rabb, yaitu Rabb. Diartikan Rabb, Rabb juga. Tidak perlu diartikan Tuhan. Orang terkadang mengartikan Tuhan. Jadi Tuhan itu seakan-akan sudah nama Allah. Jadi dibiasakan untuk kita orang Indonesia menyebut Allah dengan nama-namanya yang indah. Dan telah kita sebutkan dalil yang memerintahkan Allah memerintahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk menyebut namanya yang indah. Menyebut ketika berdoa dengan menyebut namanya. Jangan sampai kita kemudian menyebut nama yang bukan Allah tetapkan. Walaupun bahasa sesuai bahasa kita itu kita inginkan Allah. Akan tetapi jangan sampai kita menyebutnya dengan nama itu. Terkadang orang menyebutkan misalnya Tuhan atau orang Inggris biasa menggunakan apa? What atau Tuhan yang Maha Esa ini bahasa-bahasa kita Tuhan ini. Jadi kita sebut saja dengan nama Allah yang Allah tetapkan nama itu untuk dirinya. ar Ya sudah terjemahkan Rob, Tulis dengan Rob. Jangan dikatakan Tuhan. Tuhan. Juga orang terkadang berdoa ya Tuhan. Ya, pakailah nama-nama Arab. Eh nama-nama Allah yang Allah tentukan di dalam Quran. Dibiasakan. Karena Allah meridai hal tersebut. Bagaimana kita? Kalau misalnya nama kita kita contohkan saja nama kita. Misalnya nama kita Ahmad. Kemudian Ahmad kan terpuji. Kalau misalnya orang lain panggil. Puji-puji. Apa mau? Ya puji. orang ah, nggak mau kita. Ah, namaku bagus kok diartikan ya gitu. Ya. Atau tole-tole apalah gitu. Padahal namanya bagus. Kalau dia meridai ya, dia senang seperti itu tidak masalah. Sedangkan Allah sudah menetapkan, memerintahkan kita untuk menyerunya dengan menyebut nama-namanya yang husna, yang bagus. Maka serulah dengan namanya yang bagus, tidak perlu menyeru dengan nama-nama yang selain itu. Dan juga banyak mana-mana terkadang di dalam bahasa kita itu banyak terkadang makna yang mengandung kejelekan. Seperti di daerah kami, orang Buton, keturunan Buton, menyebut Allah itu dengan apa? Piompua. Di Ompua ini kalau bahasa mereka, mereka pahami sebenarnya. Pi itu mengadakan, Ompu itu kakek. Berarti mengadakan kakek, menjadikan kakek. Ini akidahnya orang Nasara, ya. Allah dikatakan tete. Kakek, kakek di surga, ya. Nah, orang Buton seperti itu menyebutkan Allah dengan Pi Ompua. Wahai Pi Ompua. Pi itu mengadakan, menjadikan. Ya, Ompu kakek, Nah, itu ah, kalau orang Jawa ya Gusti yang ya apa ini panggilan-panggilan ini sebaiknya ditinggalkan. Serulah Allah dengan namanya yang indah, yang mulia, yang Allah telah tetapkan dengan nama itu, maka kita seru dengan nama itu. Nanti bahasa doanya terserah bahasamu, bahasa apa, selama bukan di dalam sholat. Mau minta apa saja dengan bahasamu, Allah memahami semuanya. Tapi untuk menyebut Allah, sebutlah dengan namanya yang Allah telah perintahkan untuk menyebut namanya. Jadi Arab diartikan Arab Ar-Rahman menyeru juga Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman nama Allah tadi, Ar-Rahim. Kemudian di sini Ar-Rahman yaitu yang Maha Pengasih kalau kita mendefinisikannya dalam bahasa Indonesia ini maknanya. Tapi untuk berdoa sebut Ar-Rahman. Jangan nanti menyeru ya yang Maha Pengasih. Kasihanilah aku. Itu tidak seperti itu. Langsung seru ya Ar-Rahmanu. Kasihanilah saya kalau tidak bisa bahasa Arab, ya langsung ya Rahmanu kasihanilah saya, Ar ya Rahim sayangilah saya. Jadi Ar-Rahman ini maksudnya dia memiliki Maha atau Maha <coughs> Ar-Rahman penyayang, Ar-Rahim pengasih, mengasihi. Dan telah kita sebutkan tadi untuk Ar-Rahim sifat ini juga terdapat pada manusia. Dia menyayangi, mengasihi antara sesama, seorang ibu mengasihi anaknya. Jadi tidak mutlak kepada Allah tapi juga kepada yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya dari para ulama. Jadi dari dalil ini yang kita sebutkan tadi pada hadis menetapkan Arab itu nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak perlu kita mengartikan Tuhan langsung kita ya Rob. Juga yang berkaitan dengan salat, Orang terkadang masih menggunakan bahasa-bahasa dulu. Sembah yang Sudah sembah yang belum? Ini lafat ini sebaiknya jangan. Karena sembah itu beribadah. Yang itu nama sesembahannya orang orang lain. Bahkan disebutkan dari Cina. Ada yang namanya. Itu disembah yang. <coughs> Jadi mereka pun menyebutkan sembah yang. Jadi sembah <coughs> sama yang. <coughs> Apa maunya? Maunya sholat. Tapi lafadznya sembah yang. Artinya sembah kan kita pahami sendiri. Menyembah yang, yangnya gini. Orangnya disembah. Walaupun hanya bahasa saja sebaiknya ditinggalkan. Lafat seperti ini. Pakai lafat yang <coughs> salat. yang sudah bahasa bahasa Arab sudah bahasa Indonesia juga kan. Sudah dipahami orang Indonesia. Ucapkan salat. Itu lebih selamat daripada menggunakan <coughs> lafat sembah yang Ya. <coughs> Cukup dulu ya. Kita cukup dulu sampai di sini. Insya Allah ini kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah masih cukup berapa pertemuan lagi. Baru kita, ya sudah insya Allah kita sebelum sebelum kita selesaikan ini baru nanti ada rencana selanjutnya ya. Insya Allah. Subhanallah. Hendik. an la ilaha illallah. Thank you.